TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Di dalam kotak ini, aku baru saja mengisinya dengan beberapa jenis binatang beracun. Beberapa ekor kalajengking, kelabang, dan sejumlah semut-semut api. Lemparkanlah hewan-hewan itu ke tubuhku. Hmm. Kau tidak takut dengan hewan-hewan ini? Atau kau mempunyai cara untuk menaklukkannya? Sesungguhnya lah aku takut. Tetapi kau memang harus membalaskan sakit hatimu itu. Hmm. Karena itu, lemparkanlah hewan-hewan itu ke tubuhku. <laughs> Maafkan aku. Sifat kesatriamu itu tetap tidak akan kupertimbangkan untuk mengurangi hukumanku. Hmm. ini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokol bu Badan meriang ya Rokok pak Hidung mampet pak Rokok deh Sakit kepala lah Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang keenam ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Francisca sebagai Ning Cilik, Nario sebagai Watu Galong, Harry sebagai Watu Dulur, Jaja sebagai Alap Kadu Gampit, Idris sebagai Prabu Sora, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. lalu diceritakan, setelah berhasil membebaskan Kiparang Pungkur, Kayan Manggala berpisah dengan kakek tua itu. Ketika ia tengah tertidur di pinggiran hutan, muncul sepasang iblis kembar yang diperintahkan Ning Cilik untuk mengejar dan menangkapnya. Dua kakek yang aneh itu menjadi tersinggung ketika mendengar Kayan yang ngelindur dalam mimpinya akan membunuh ayahnya. Ketersinggungan dua kakek aneh itu justru adalah karena tingkat kekejaman Kayan dianggap melebihinya. Melebihi sepasang iblis kembar yang mampu membunuh siapapun juga tanpa mengedipkan mata. Tetapi untuk membunuh orang tua kandung sendiri, mereka justru tidak sanggup. Raja Kekejaman. Semua orang telah mengakui hal itu. Ah, tetapi kau bocah kecil berani membunuh ayah sendiri. Ah, itu berarti kau hendak menjatuhkan nama besar kami. Kau akan merebut kedudukan kami sebagai Raja Kekejaman. Ah, karena kau harus lenyap. <laughs> lenyap itu berarti mampus. eh, tunggu, tunggu adik kalong aku akan menunjukkan dahulu padanya bahwa kita adalah raja dari kekejaman itu yang sebenar-benarnya. Uh, jadi, uh, aku, uh, aku, uh, ya, aku, uh, aku akan mencabut jari-jari tangannya anak itu satu persatu. Ya satu persatu di nah, hingga tinggal hanya sebuah ibu jari di setiap tangannya. Ya. <laughs> Lihat di, nanti akan jadi seperti ini. <laughs> Bagus bukan ya kan? <laughs> Bagus Kakang. Bagus. Ah, mari seorang satu tangan. Ya. Kau yang kiri dan aku yang kanan. Dewata Agung, mereka adalah orang-orang yang tidak waras. Mereka pasti tidak akan main-main. Ah, di mana kaning cilik, nona kecil itu? Ah, dia, dia tentu masih mempunyai sikap yang lebih baik. Ah, ayo, kemarikan tangan kirimu. Ayo. Tangan kananmu, ha? Ah. Kemari, ha? Ah. Ayo, ini. Yeah. Iya. Ah. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kaki gila, lepaskan. <laughs> Mari kakang, ayo kita buat dengan mutu seni yang sebaik-baiknya. Mas kenapa? Baik dia. Ketika bahaya telah diambang pintu, Kayan Manggala yang berusaha berontak tidak juga berhasil. Akhirnya bocah itu hanya memasrahkan saja semuanya pada Dewata Agung. Dan pada saat yang kritis itu, tiba-tiba muncul. <laughs> Hei, apa yang kalian lakukan? <laughs> nona cilik, ya, <laughs> iya, nona. Apa yang telah aku perintahkan padamu, hmm? pada kalian? membawa bocah ini kepada Nona dan menyelamatkan seruling Nona. Bagus. Lalu sekarang apa yang akan kalian lakukan? Ah, ya memberi hukuman padanya, Nona. Iya, memberi hukuman pada bocah ini, Nona. Hmm, goblok. Eh. Tolong. Eh. Bukankah sudah kukatakan, jangan ganggu dia. Aku yang akan memberikan hukuman padanya. Eh, eh, eh, tapi Nona, bocah ini bocah yang sangat jahat. Iya, bocah yang kejam, yang tengah berusaha membunuh ayahnya sendiri, Nona. Huh? Uh, eh, uh, benarkah itu? Uh, baiklah, jika kau tidak mau bicara, sekarang berganti. Aku yang menguasai dirimu. Bawa dia kembali ke gubuk kita, kan? Iya, iya. Baik, Nona. dan Watu Dulur benar. Kau adalah seorang bocah yang jahat. Kau sudah membuat diriku terkencing-kencing. Dan jantungku serasa akan copot karena ulahmu di gua itu. Karena itu, sekaranglah saatnya aku membalaskan semua itu. Aku tidak akan mengeluh ataupun meminta ampun. Tetapi ketahuilah, semua itu aku lakukan karena ingin melepaskan dua kakek tua itu. Dan aku melihat kau adalah kunci dari semua itu. Tetapi Kenapa engkau harus mempergunakan cara itu? Kenapa engkau harus mempergunakan binatang yang menjijikkan? Binatang yang sangat aku takuti? Binatang yang sangat aku benci? Aku tidak melihat jalan lain. Baiklah. Tetapi semua itu tetap harus ada balasannya. Jika balasanku kurang sempurna, maafkanlah. Ini aku baru saja menyiapkannya. Di dalam kotak ini, aku baru saja mengisinya dengan beberapa jenis binatang beracun beberapa ekor kalajengking, kelabang, dan sejumlah semut-semut api. Lemparkanlah hewan-hewan itu ke tubuhku. Hmm, kau tidak takut dengan hewan-hewan ini? Atau kau mempunyai cara untuk menaklukkannya? Sesungguhnya lah aku takut. Tetapi kau memang harus membalaskan sakit hatimu itu. Hmm. Karena itu, lemparkanlah hewan-hewan itu ke tubuhku. <laughs> Maafkan aku. Sifat kesatriamu itu tetap tidak akan kupertimbangkan untuk mengurangi hukumanku. Hmm. Ini. Ning cilik kemudian melangkah mendekati Kayan yang terbaring di atas dipan dengan tubuh tidak berdaya. Dan dengan perlahan-lahan, ia meletakkan kotak berisi hewan-hewan kecil berpisah yang telah terbuka. <laughs> Maaf, Aku tidak bisa menyaksikan pertunjukan ini. Aku tidak sanggup melihat wajahmu yang merengek memelas. <laughs> Tetaplah di tempatmu, Nona. Kau lihatlah. Aku akan tetap mementang mataku. Aku tidak takut menghadapi siksaanmu ini. <laughs> Lucu sekali. Tadi kau mengatakan bahwa kau takut. Tetapi sekarang karena jiwa kesatriamu tersinggung, kau mengatakan tidak takut. <laughs> Baiklah, aku akan menyaksikannya. Aku akan menyaksikan jika kau tidak menunjukkan sikap memelas dan merengek mintaku bebaskan dari hukuman. <laughs> nah, itu beberapa ekor hewan itu sudah mulai keluar dari kota kayu. <laughs> ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Pak. Ya, kini ada Bombard, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombard mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombard, obat batuk produksi Kalbe Farma. Nelayan Manggala yang tidak terbiasa dengan hewan tersebut merasakan darahnya tersirap. Tetapi bocah yang keras kepala itu tidak mau menunjukkan kelemahan hatinya. Dipandanginya hewan kecil di hadapannya yang telah berada di bibir kotak yang diletakkan di atas perutnya. Sementara itu semut-semut api sudah lebih dahulu tiba di tubuhnya. <laughs> Kala itu sudah berada di atas perutmu. tidak boleh bergerak. Nafasku harus kuatur sedemikian rupa agar tidak menarik perhatiannya. Jika tidak, ekor yang berbisa itu akan menusuk tubuhku. Kurang aja, semut-semut api itu rupanya telah menggigit kulitku. Rasa panas mulai menyengat kulitku. Aku, aku harus dapat menahan rasa sakit ini kapan kau akan menahan seperti itu? Huh? <laughs> Kelabang dan kala jengking itu tidak akan turun dari tubuhmu, bahkan jika ia berhasil menemukan rambutmu. <laughs> Tentu di situ akan menjadi tempat yang nikmat untuk bersarang. <laughs> Bagaimana sobat? Apakah hukumanku ini cukup sepadan? oh, yang jaga Teo Betara. Sampai kapan Aku harus menahan nafas seperti ini. Ah, dadaku bisa-bisa pecah jika ini berlangsung lama. Ah, ah, ah, sengatan racun semut-semut api cukup mengganggu sekali. Ah, ah. Nona, ada apa kau menggangguku, Brad? <laughs> Eh, Tuhan telah kembali, Nona. Oh, guru sudah kembali? Ah, di mana dia? Mengapa dia tidak masuk kemari menemuiku, Kek? Uh, beliau datang bersama dengan seorang temannya. Uh, saya tidak tahu siapa dia itu, Nona. Uh, baiklah, aku akan melihat keluar. Heh, kau boleh beristirahat sebentar. Aku akan keluar. Ah, setan beristirahat dalam keadaan seperti ini. Uh, uh, uh. Semut-semut benar-benar gila. Dia tetap menggigit tubuhku yang tidak melakukan gerakan apa-apa. Oh, iya, iya. Rupanya tubuhnya yang kecil dapat merasakan gerak nafasku yang lembut. Setan, seekor kalah jengking merayap ke wajahku. Kayan Manggala pada akhirnya tidak mampu lagi menahan sikapnya untuk tetap menjaga gerak. Ketika kala jengking ini merayap di wajahnya, dengan serta-merta ia mengerutkan pipi serta bagian wajah di mana hewan kecil itu berada. Dan hal tersebut menyebabkan hewan kecil itu mengayunkan ekornya menyerang pipi kayan Manggala. Uh, uh, uh. Ketika rasa sakit menyengat wajah bocah itu, secara tidak disengaja ia menggeliatkan tubuhnya dan hewan-hewan lainnya yang berada di tubuhnya segera bergerak menyerang tubuh bocah yang tidak berdaya itu. Tidak kurang dari sembilan sengatan menyerang beberapa bagian tubuh Kayan Manggala. Ah, ah, ah. tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm, Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya, Procol Sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Procol Sirup. Procol Sirup, produksi Kalbe Farma. Kau tahu apa kesalahanmu? Eh, eh, eh, iya, tapi itu tidaklah sepenuhnya kesalahan saya, Guru. Saya tidak tahu lagi. Uh, saya tidak tahu saat itu saya harus berbuat bagaimana. Uh, apa saya harus melompat ke dalam jurang yang curam itu? Oh, sudah kubilang kau itu tidak perlu ikut pergi ke tanah Pasundan ini. Uh, Bukankah lebih enak tinggal di istana bersama dengan ayahandamu? Segala apa yang kau inginkan tersedia, tidak perlu menderita dan berhadapan dengan bahaya. Oh, sekarang karena perbuatanmu, pimpinan perguruan tongkat merah itu terlepas. Padahal dia sangat berarti sekali bagi perjuangan kita. Ah, lalu siapakah bocah yang kau katakan mampu memanggil ular dengan serulingmu? Apakah dia adalah murid dari Parang Pungkur? Uh, kelihatannya bukan, Kek. Mereka sebelumnya tidak saling mengenal. Uh, jika guru mau melihat bocah itu, dia ada di dalam. Eh, jadi bocah itu berhasil kau tawan. Bagaimana mungkin? Mengapa tidak sekalian saja kalian ringkus kembali bersama kakek Pungkur? Kakek Watu tidak mampu mengalahkan pengemis itu, guru. Oh, lalu bagaimana kalian bisa meringkus bocah itu? Uh, mereka berpisah. Setelah kakek Watu bebas dari totokannya, ia kuperintahkan mengejar bocah itu yang lari ke arah yang berbeda dengan kakek pengemis. Alap Kadu Gampit yang merupakan guru dari Ning Cilik tertekun. Ia menoleh ke arah laki-laki tua yang sejak tadi berdiri di dekat pintu. Nampak ketidakmengertian terlintas di wajahnya. Oh, bocah itu ada di bilikmu. Iya, guru. Oh, mari Kakang Sora. Kita lihat bocah aneh itu. Mari. Oh, oh, oh, dia, dia telah pingsan, Guru. Apa yang telah terjadi dengan diri bocah itu? Uh. Eh, hey, dari mana hewan-hewan beracun ini? Alap kadu gambit kemudian mengangkat tangannya. Dan angin halus yang tajam terdengar mencicit menyerang hewan-hewan yang telah sebagian besar berada di lantai bilik. Dan juga sebagian serangannya menghancurkan hewan-hewan yang masih berada di tubuh Kayan Manggala, tetapi tanpa menyakiti tubuh bocah itu. bisa begini, Ning Cilik? Aku, aku ingin membalaskan sakit hatiku akibat perbuatannya di dalam gua, di lamping jurang, Guru. Oh, racun hewan kecil itu tidak terlalu berbahaya. Kita akan menyelidiki siapa sesungguhnya bocah ini. Agaknya dia bukan bocah sembarangan. Perintahkan Galong atau Dulur untuk mengurus bocah itu. Aku ingin berbicara dengannya. Eh, Ning, aku lupa memperkenalkanmu dengan orang tua ini. Beliau dahulu adalah pemegang kekuasaan di tanah Pasundan ini. Beliau adalah maharaja dari Indra Prasta. Dan beliau sempat menguasai Galuh pada beberapa belas tahun yang lalu. Dan kini beliau tinggal di Indra Prasta bersama putrinya yang menguasai kerajaan tersebut. Nama beliau adalah Sora. Kau dapat memanggilnya dengan sebutan kakek Sora. Salam hormat saya untuk kakek Sora. <laughs> Terima kasih. Terima kasih anak manis. Gurumu telah bercerita banyak tentang dirimu. Tentang siapa sesungguhnya dirimu. Marilah kita keluar saja dari bilikmu kita berbicara di luar pondok ini. Pasukan, siap! Lancang kanan, gerak! Berhitung! Satu, dua, tiga! Ateng lagi, ateng lagi! Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Oh, bagaimana ini, Pak? <coughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, ini ada bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombar mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombar, obat batuk produksi Kalbe Pharma. Kakek Sora atau yang semula kita kenal dengan nama Prabu Sora melangkah keluar Sementara itu Ning Cilik cepat mendahului, memerintahkan Watu Galong untuk mengurus Kayan yang tidak sadarkan diri. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbi Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.